Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. bukan lagi Raja Majapahit. Akulah Raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jaya Negara. Tangkap Jaya Negara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Cinta Membawa Maut. Dalam seri ke-260 ini didukung oleh para pemain Anis sebagai Nyai Caparu, Rusli sebagai Rasemi, Chris Urspon sebagai Rakuti, Beni dan Agus Tete sebagai prajurit, Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Semi memeluk pinggang Sari dari belakang. Diam-diam dia mengeluarkan sebilah keris kecil. Sari tidak menyadari bahaya maut siap merenggut nyawanya. Wanita cantik itu masih membiarkan hatinya mengapung, dibuai bisikan-bisikan asmara. Ah, peluklah aku, Kakang Resmi. Iya. Dekaplah aku. Dekap dan jangan kau lepaskan lagi. Ah. aku ingin saat-saat seperti ini berlangsung untuk selama-lamanya. Iya. Ah. Maafkan aku, Harap Sari. Maafkan. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Arab Sari merasa ada sesuatu yang menyengat jantungnya. Tubuhnya tersentak dengan hebat. Dia membalikan punggungnya perlahan-lahan. Kemudian matanya menatap Rasemi penuh tanda tanya. Sementara Rasemi masih berdiri dengan keris terhunus. Warap Sari terhuyung-huyung. Wanita itu masih nampak terkejut ketika mendadak tubuhnya roboh. Hmm. Aku telah menyingkirkan perempuan ini. Dia terlalu berbahaya kalau kubiarkan hidup. Hm, aku harus membuang mayatnya ke dasar jurang. Rasmi segera menarik tubuh Warapsari ke bibir jurang. Tubuh itu berangsur-angsur menjadi kaku dan dingin. Selanjutnya, Rasmi menggelintingkannya ke bibir jurang. Dan sebentar kemudian, Warapsari sudah lenyap di telan dasar jurang yang gelap. <laughs> Kau yang memaksaku menempuh cara ini. Hmm, Warap Sali. Nah, selamat jalan. Sekarang barulah aku merasa aman. Kau tidak mungkin bercerita kepada siapapun juga tentang pengalamanmu sebagai wanita persembahan. Kau juga tidak akan sempat lagi bicara tentang Rasemi, seorang punggawa kerajaan Majapahit. Rakuti, masuklah. Aku juga baru saja kembali. Oh, Rasemi, hmm. kau bawa kemana wanita itu? Siapa dia? Dia hanya akan mengganggu ketenanganku, Rakuti. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Dia sudah kusuruh pergi. Apakah dia seorang wanita persembahan yang pernah kau ceritakan kepadaku? Iya, dulu dia bernamanya Icaparu. Lalu aku mengganti namanya dengan Warapsari. Ah, sudahlah Rakuti. Ini hanya persoalan sepele. Aku sudah menyelesaikannya dengan baik. Hmm. Ada apa dengan tanganmu? Sepertinya tanganmu berdarah. Iya. Ini darahnya. Darah warap sari. Aku belum sempat membersihkannya. Jadi Jadi kau sudah membunuhnya Rasmi? <laughs> Iya. Kau pikir aku akan membiarkannya hidup? Dan kemudian dia bercerita kepada orang-orang tentang diriku? Oh, itu tidak akan pernah terjadi, Rakuti. Aku harus selalu waspada. Perempuan seperti Warapsari dapat kita peroleh setiap saat. Tapi kesempatan untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi sebagai penggawa kerajaan. Kesempatan untuk merebut kedudukan dan pangkat itu merupakan barang yang sangat langka. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya, Rakuti. Ah, Rasmi, apakah kau menyintai perempuan itu? <laughs> Apa, Rakuti? Cinta. Iya. Bagaimana aku bisa mencintai seorang wanita penghibur seperti Warapsari? Oh, tidak, tidak, Rakuti. Aku tidak pernah bersungguh-sungguh menghadapi perempuan aku lebih senang bermain-main dengan para pembesar kerajaan. <laughs> Warapsari keliru menilai diriku. Dia telah salah menilai Rasemi. Dia tidak tahu siapa Rasemi yang sesungguhnya. Bodoh sekali. Dia mau ikut permainanku dan akhirnya dialah yang menjadi korban. <laughs> aku tidak pernah menyesal karena membunuh seorang perempuan. Aku justru tidak mau menyesal di kemudian hari karena Warapsari akan membongkar bau busuk di istana Majapahit ini. Nah, bagaimana Rakuti? Kau tidak sendirian sekarang? Kau sudah kehilangan istrimu? Dan sekarang aku pun baru saja menyelesaikan persoalan yang sama. Sudahlah, jangan pikirkan perempuan. Mereka hanyalah makhluk-makhluk lemah yang tidak berdaya, yang tidak banyak manfaatnya. Kau hebat sekali, Rasmi. Hmm, ya? Kau mampu menyingkirkan seorang perempuan yang tidak berdosa dengan perasaan dingin. Kau pun harus berani melakukannya. Jika kau ingin menjadi lebih besar, itulah nasihatku. Kau mau kemana, Rakuti? Aku masih ingin bicara denganmu. Jangan pulang dulu. Kita bisa makan malam bersama di rumahku. Tidak, Rasmi. Terima kasih. Perutku mual. Dan kepala aku agak pusing. Aku mau berjalan-jalan sebentar. Aku mau cari udara segar di luar. Hmm. Hmm. Rakuti. Dia masih dipengaruhi gejolak perasaannya. Seharusnya dia mampu berpikir dengan otaknya dan bukan dengan hatinya. Rakuti melangkah perlahan-lahan meninggalkan wisma kediaman sahabatnya. Dia berjalan menyusuri lorong-lorong di sepanjang benteng. Sekali waktu wajahnya tengadah ke angkasa. Dia melihat jutaan bintang bertaburan. Tiba-tiba Rakuti merasa jiwanya menjadi hampa. Dia teringat kembali peristiwa di puncak Bukit Sunyagara. Dia terkenang kepada istrinya Si Tangsu. Mengapa aku tidak dapat melupakannya? Wajah si Tangsu selalu mengganggu pikiranku. Setiap kali aku teringat peristiwa di puncak Bukit Sunyagara, hatiku berdebar-debar. Aku seperti melihat sebuah gunung berapi. Sebuah gunung yang di dalamnya penuh lumpur dosa dan tiba-tiba gunung itu meletus. Dan aku terkubur di dalam dosa. Oh. Apakah ada yang salah pada diriku? Aku sudah berusaha memahami pengertian-pengertian yang diberikan Rasemi. Tapi rasanya sulit sekali untuk memahaminya. Rasemi. Dia baru saja membunuh seorang perempuan yang tidak berdosa yang telah mengorbankan segala-galanya untuk membantu kepentingannya. Tapi Rasmi nampak biasa-biasa saja. Aku tidak melihat wajahnya menjadi murung atau matanya menjadi gelisah. Dia nampak tenang sekali. Hmm, luar biasa. Rasmi berhati baja. Hebat sekali orang itu. Aku harus banyak belajar lagi kepada Rasemi. Ya, aku masih selalu dipengaruhi oleh perasaanku. Kadangkala aku berbuat ngawur. Kadangkala aku menemui kesulitan hanya karena tidak mampu membendung luapan nafsu. Oh. Dalam satu hal, Rasemi memang sangat istimewa. Dia hebat. Dia mampu mengibaskan segala rintangan dengan cermat dan waspada. Dia mampu menyapu bersih segala hambatan. Tapi, apakah orang seperti Rasmi dapat digolongkan sebagai manusia yang wajar? Apa dan perbuatannya itu bukan berarti suatu kekejaman, kesewenang-wenangan? Ketika Rakuti sedang melangkah perlahan-lahan sambil merenungkan pengalaman-pengalamannya, dua orang prajurit jaga melintas di hadapannya. Rakuti melambaikan tangannya dan dua orang prajurit itu bergegas menghampirinya. Oh, uh, kiranya Tuan Rakuti. Ada apa, Tuan? Kalian sedang bertugas ronda? Iya, Tuan. Kami sedang mengadakan perjalanan keliling benteng. Sudah lama kalian menjadi prajurit jaga? Oh, sudah lama juga, Tuan. Kami bekerja di istana Majapahit ini sudah kurang lebih tiga tahun lamanya. Hmm, ya. Untuk apa kalian bekerja keras seperti ini? Coba, aku ingin tahu. Uh, untuk apa? Iya. Yeah. Uh, ya, tentu saja kami bekerja untuk menjaga keamanan istana ini, Tuan. Bukan itu maksudku. Apakah kalian mempunyai keluarga? Iya, Tuan. Saya mempunyai seorang istri dan dua orang anak. Dan kau? Ah, saya mempunyai seorang istri, Tuan. Anak? Ah, teman saya ini belum lama menikah, Tuan. Dia belum mempunyai anak. Kalian bekerja keras. Berjuang menjalankan tugas pasti untuk kesejahteraan keluarga kalian. Iya, Tuan. Pasti itu. Kami bekerja ini untuk menghidupi keluarga kami. Tapi Seringkali penghasilan kami tidak mencukupi, Tuan Rakuti. Kami merasa sangat senang jika suatu saat nanti penghasilan kami ditambah lagi, Tuan. <laughs> Kalian memang orang-orang sederhana. Aku dapat melihat kalian tidak mengalami banyak kesulitan. Sekalipun suatu saat kalian terbentur masalah uang kepeng. Ya, masalah uang kepeng menjadi masalah kami yang sangat penting, Tuan. <laughs> Coba sekarang jawablah pertanyaanku. Mana yang harus kalian pilih? Seandainya kalian harus memilih satu di antara dua. Pekerjaan kalian sebagai prajurit tamtama ataukah keluarga kalian? Hmm, a apa maksud Tuan Rakuti? Kami kami kok belum begitu mengerti Tuan. Iya Tuan. Mana yang harus kalian pilih satu di antara dua? pekerjaan kalian sebagai prajurit, ataukah keluarga kalian di rumah? Jawab saja dengan jujur. Kalian tidak perlu takut kepadaku. aku. Aku tidak mempunyai maksud apa-apa. Wah, uh, bagaimana ya? Uh, kami tidak berani mengutarakannya, Tuan. Uh, kami takut salah. Tidak perlu takut. Aku hanya ingin mendengar pendapat kalian. Uh, Uh, bagaimana menurut pendapatmu? Mana yang harus kau pilih? Wah, kalau aku ya, uh, aku uh, memang sangat membutuhkan pekerjaan ini. Tapi, tapi aku sangat mencintai istriku dan aku mau bekerja seperti ini juga karena untuk membahagiakan istriku. Istri, ya, aku pilih istri. Uh, iya iya, kalau begitu sama. Aku juga memilih keluargaku. Ketika dua orang prajurit jaga itu sedang mengutarakan pendapatnya, mendadak Rakuti melihat sebuah bayangan melintas di ujung lorong. Bayangan seorang wanita. Rakuti segera melompat. Terima kasih prajurit. Terima kasih atas jawabanmu yang jujur. Oh, Tuan! Tuan Rakuti! Ada apa Tuan? Aneh sekali Tuan Rakuti. Iya, tiba-tiba saja dia melompat pergi. Oh, sepertinya dia sedang mengejar seseorang. Sepertinya Tuan Rakuti sedang gelisah. Iya. Aneh sekali pertanyaannya. Apakah uh, apakah kita tidak salah menjawab ya? Uh, dia minta jawaban yang jujur dan kita sudah memberikannya. Iya. Ya, mudah-mudahan saja Tuan Rakuti sekedar bertanya dan tidak mempunyai maksud yang lain. Saya seringkali takut jika berhadapan dengan punggawa-punggawa kerajaan, apalagi punggawa kerajaan yang memperoleh kepercayaan dari Gusti Ramapati. Oh, sudahlah. Ayo kita jalan lagi. Mungkin Tuan Rakuti mempunyai masalah pribadi. Sementara itu, Rakuti sudah bertengger di atas dinding benteng. Empat orang prajurit ronda melintas di bawahnya. Rakuti merayap dinding benteng sambil mengawasi sebuah bayangan. Bayangan itu terus bergerak menuju ke bangunan istana yang terletak di sebelah timur. Bangunan itu tidak begitu besar, bentuknya menyerupai sebuah candi. Rakuti segera melayang ke bawah begitu bayangan wanita itu melintas. <coughs> Si Tangsu. Tangsu? si Tangsu? Ah, iya. Siapa tuan ini? Mengapa tuan mengikuti langkah-langkah saya? Uh, saya uh, saya sedang mengemban tugas dari Tuan Putri. Saya harus membakar dupa di puri sesaji. Uh, maaf Tuan. Bukankah kau si Tangsu? Ya, kau si Tangsu. Siapa si Tangsu itu? Saya tidak pernah mengenalnya. Uh, maaf, jangan mengganggu saya. Saya harus segera melaksanakan tugas. Bulan bersinar terang menyiram hampir seluruh bangunan di lingkungan istana Majapahit. Rakuti dapat melihat dengan jelas wajah wanita di depannya. Dia nampak sangat kecewa. Ternyata wanita itu bukanlah si Tangsu. Oh, maafkanlah aku. Maafkanlah kalau aku telah mengganggumu. Kukira kau si Tangsu. Tuhan tidak apa-apa bukan? Uh, apakah Tuhan sedang mabuk? Tidak. Aku tidak mabuk. Aku tidak begitu menyukai minuman tuak. Aku hanya... Aku hanya sedikit kebingungan. Aku melihat bayanganmu melintas di ujung lorong. Kukira kau adalah si Tangsu. Uh, siapa si Tangsu itu, Tuan? Istriku. Dia adalah istriku. Uh, ada apakah dengan istri Tuan? Ah, tidak. Tidak apa-apa. Dia dia tidak apa-apa. Aneh sekali Tuan ini. Menilik pakaian yang Tuan kenakan, Tuan pastilah seorang punggawa kerajaan yang berpangkat menengah. Eh, di mana Tuan bekerja? Aku bekerja di rumah kediaman Gusti Ramapati. Namaku Rakuti. Oh, Tuan Rakuti? Iya. Yeah. Uh, Mudah-mudahan Tuan tidak mengalami apa-apa. Tuan memang seperti sedang kebingungan. Uh, maaf Tuan, saya harus segera ke Puri sesaji. Tunggu. Tunggu dulu. Uh, siapa kau ini? Nama saya Lujinggan. Lujinggan? Saya sudah cukup lama bekerja menjadi dayang-dayang. Saya tinggal di lingkungan Istana Kaputren. Nah, Tuan Rakuti, selamat malam. Mudah-mudahan Tuan segera dapat menemukan istri Tuan kembali. Wanita itu ternyata Niniluh Jinggan. Niniluh Jinggan segera beranjak pergi. Untuk sesaat lamanya, Rakuti masih tetap berdiri di tempat semula. Matanya terus mengawasi langkah-langkah Luh Jinggan menuju puri sesaji. Luh Jinggan. Wanita itu. Wanita itu mirip sekali dengan setangsu Dia hanya nampak lebih muda. Sementara si Tangsu lebih tua dan dewasa. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang dilakukan oleh Rakuti? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.